Kita masih di pembahasan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasitan perantara antara Allah dengan makhluk dalam menyampaikan wahyu. Bima yatataman dan ini mengandung bahasanya wahyu datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya. Liyakuma binasyrihi supaya Nabi menyebarkannya bainan nasi di antara manusia. Yang kedua, <clears throat> Ikram mengakui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang wajib to'ah, wajib ditaati. Maka jika muncul minhu dari Nabi perintah atau larangan, maka hamba wajib mentaatinya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa makana lil mu'minin wala mu'minatin tidak pantas orang yang beriman laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara ayakumalahumul khiyarah mereka memiliki pilihan yang lain tentang perkara mereka wa mayyasilaha wa rasulahu siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalam mubina sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata kemudian yang ketiga asyhadatu memberikan persaksian bahasanya semua yang dikatakan oleh hadan Nabiul karim nabi yang mulia ini adalah benar adanya dan satu hal yang benar karena beliau adalah seorang yang muayyadun bil wahyi didukung oleh wahyu sebagaimana firman Allah Subhanahu in wa ila wahyu yuha tidaklah perkataan nabi kecuali wahyu yang diberikan kepadanya yang keempat, bahasanya kita tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah. Ila waqat atabiha dan Nabi sallallahu alaihi hadan Nabiul Karim sallallahu alaihi wasallam kecuali ibadah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia ini. Sehingga kita tidak menyembah Allah dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua menegakkan sholat inilah rukun yang kedua dari lima rukun Islam dan yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat lima waktu yang merupakan sholat fardu. Sebagaimana terdapat dalam hadis Mu'ad. Hadis Mu'ad demikian disebut eh, oleh para ulama meskipun ini istilah yang tidak standar ini, kalau biasa eh, dalam standar penyebutan hadis fulan itu menyebutkan sahabat yang meriwayatkannya. Misalnya hadis niat itu hadis Umar. Hadis Jibril itu kita sebut hadis Umar karena yang meriwayatkannya adalah Umar. Tapi hadis ketika hadis tentang Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal itu biasa disebut oleh para ulama dengan sebutan hadis mu'ad padahal rawinya bukan mu'ad rawinya adalah Ibnu Abbas jadi harusnya kalau pakai bahasa standar hadis Ibnu Abbas tapi ya memang udah umumnya hadis mu'ad gitu jadi itu Uh, tidak sesuai dengan uh, penyebutan yang sudah jamak dipakai hadis niat disebut hadis Umar yang artinya hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Umar. Tapi khusus untuk hadis Mu'ad terjemahnya jadinya hadis tentang pengutusan Mu'ad ke Yaman. Ini bukan hadis dari Mu'ad, namun hadis tentang pengutusan Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'ad, Eh, beritahukanlah, kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka lima sholat dalam sehari dan semalam. Kemudian yang dimaksud dengan menegakkan sholat adalah melaksanakan sholat, adaan melaksanakan yang mustamilan memuat syarat semua syaratnya, semua rukun dan semua wajib sholat. Ya sejumlah ulama berdalil dengan redaksi ini iqami solati mendirikan solat untuk mengatakan bahasanya berdiri dalam solat adalah rukun. Dan memang telah terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan bahasanya berdiri dalam solat fardu itu hukumnya rukun. Akan tetapi berdalil dengan hadis ini uh, ala hadal amri untuk menunjukkan seperti itu nadharun kurang tepat. Ini adapun isinya betul berdiri dalam salat fardu hukumnya fardu bahkan rukun. Sedangkan berdiri dalam salat sunnah hukumnya sunnah. Ini, maka perhatikan eh, perbedaan dua hal ini. Berdiri dalam sholat wajib hukumnya wajib. Sedangkan berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah. Ya, maka ya, tidak berdiri dalam sholat wajib di dalam keadaan mampu berdiri menyebabkan sholat tidak sah. Namun sholat sambil duduk dalam sholat sunnah eh, itu sholat itu sah meskipun orangnya mampu berdiri. Kemudian eh, rukun Islam selanjutnya adalah ita zakah membayar zakat. Ini rukun yang ketiga dari lima rukun Islam. Dan yang dimaksud dengan zakat dalam bahasa Arab zakat artinya an-nama berkembang, waziyadah dan bertambah. Secara istilah zakat artinya zakat harta artinya mengeluarkan satu bagian dari harta dan itu tidak semua harta namun min asnafin makhsusatin minal mal dari jenis harta tertentu kemudian memberikannya menyerahkannya kepada pihak-pihak tertentu semacam fakir dan miskin dan yang dimaksud dengan membayar memberikan atau menyerahkan zakat artinya memberikan zakat dan menyampaikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak boleh tidak zakat itu harus diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka zakat dalam bahasa Arab mana aslinya adalah berkembang dan bertambah, namun syariat menggunakan kosakata ini untuk pengertian yang lain, yaitu mengeluarkan satu bagian dari harta dan hartanya adalah harta yang terkena kewajiban zakat maka ini yakni bermakna fasanya syariat terkadang ya tasarrafu fil alfadhi melakukan perubahan untuk sejumlah kosakata dalam bahasa Arab ya, perubahannya boleh jadi ditambahi atau dikurangi ya, boleh jadi ditambahi boleh jadi dikurangi Maka misalnya misalnya sholat yang makna asalnya dalam bahasa Arab doa. secara eh, syariat maka sholat itu di, dikurangi jadi sempit. dikurangi berarti menyempit. Ya, sehingga doa itu hanya menjadi salah satu di bagian dari unsur sholat. Ya, maka sholat itu bisa kita katakan doa dengan tata cara tertentu. Ya, dengan tata cara tertentu. Berupa gerakan dan ucapan tertentu. Maka dibuat lebih menyempit. Kalau menyempit berarti dikurangi dari maknanya secara bahasa yang luas. Kemudian terkadang dibuat lebih melebar ini dibuat lebih melebar, lebih luas. Berarti ditambahi kalau di situ. Misalnya iman. Iman menurut ini, para pakar bahasa Arab bahkan dikatakan sebagai ijma pakar bahasa Arab iman itu secara bahasa artinya percaya tasdik hmm, maka letaknya hanya di hati kemudian syariat meluaskannya sehingga ada di hati, di lisan dan di anggota badan. Maka sehingga makna syar'i itu sering-seringnya makna syar'i itu lebih sempit daripada makna bahasa. Itu yang paling banyak. Makna syar'i itu lebih sempit daripada makna bahasa. Namun terkadang makna syar'i itu lebih lebar, lebih luas daripada makna maknanya dalam bahasa Arab. Wahada dan ini dari sini bisa diambil pelajaran bahasanya sepatutnya menafsirkan kosakata kata yang terdapat dalam teks-teks syariat sebagaimana tuntutan maknanya secara syar'i. Itulah makna yang langsung tertangkap pada pemahaman dari kosakata tersebut makna-makna syar'i yang diinginkan darinya yang langsung tertangkap. Nah, itulah makna syar'i. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah haji ke Ka'bah. Haji dalam asal maknanya secara bahasa artinya al-qastu. kesengajaan untuk pergi ke satu tempat. Yang dimaksud dengan al-bait adalah Al-Ka'bah, oh, eh, ya, Ka'bah. Namun bukanlah yang dimaksud dengan haji semata-mata bersengaja pergi ke Ka'bah mujarot mujarod dan semata-mata. Namun yang dimaksudkan adalah menunaikan rangkaian manasik yang terjadi di hari Idul Nahar tanggal 10 Hijjah dan malamnya dan hari-hari tasrik dan haji adalah salah satu rukun Islam terdapat nas yang demikian banyak teks syariat yang demikian banyak yang menunjukkan wajibnya haji kemudian e, kalau di redaksi hadisnya kemudian puasa Ramadan ini yang kelima tidak di haji yang keempat kalau urutan berdasarkan teks hadis yang ada di sini yang kelima adalah puasa Ramadan ini adalah rukun yang kelima. Dan yang dimaksud dengan Ramadan adalah bulan ke-9 dari 12 bulan Komariah. Dan yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas makan, minum, hubungan badan, dan semacam itu, yaitu pembatal-pembatal yang lain, sejak terbit fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Dan yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari adalah tenggelamnya bulatan matahari. Maka ketika bulatan matahari itu sudah tenggelam, maka waktu buka sudah tiba meskipun sinarnya masih belum tenggelam. Masih terang. Tapi bulatannya sudah tenggelam. Ye. Maka yang jadi e, maka yang jadi parameter adalah tenggelamnya bulatan matahari bukan sinar matahari. Maka dalam hadis ini terdapat dalil pentingnya mengkaitkan mengkaitkan sejarah dengan kalender Kumaria. Ya, karena ada tiga ya, tiga dari lima rukun Islam itu parameternya pakai kalender Kumaria. Ini. Yaitu kewajiban membayar zakat. Karena zakat itu disyaratkan harus genap satu tahun. Dan hitungannya satu tahun, labuda harus dengan kalender Kumaria. Ini telah ukur satu tahunnya bukan Januari, Februari, Maret, April, tidak. Non genap satu tahunnya telah ukurnya adalah ya, Rojab ataukah Syaban, Ramadan ataukah Sawal ataukah Dhul ataukah Dhul Hijjah dan seterusnya. Maka pakai tolak ukurnya adalah kalender komaria. Yang kedua berhaji ke Ka'bah. Yang ini di adalah rukun yang terjadi rukun Islam yang dilakukan di bulan Dhul Hijjah. Dan bulan Dhul Hijjah adalah salah satu dari di bulan dari kalender komaria. Yang ketiga puasa bulan Ramadan dan Ramadan adalah salah satu dari bulan di kalender Komaria. Jadi tiga dari lima rukun Islam itu itu dasarnya adalah kalender Komaria. Maka umat Islam semestinya faham mengerti kalender Komaria. Maka dalam hadis ini di uh, minal faid antara pelajaran dalam hadis ini bahasanya Islam itu mengandung sejumlah rukun penting yang menjadi pondasinya, yang menjadi yakumu alaiha. Yang Islam itu tegak di atasnya. Sebagaimana juga Islam juga memuat perkara-perkara yang disyariatkan yang lain selain rukun Islam. Maka Islam itu adalah nama yang mencakup ya jemak memuat banyak amal sebagiannya ternilai rukun Islam sebagian yang lagi yukta baru dinilai sebagai penyempurna dan sebagian lagi mungkin penyempurna di sini yang hukum-hukumnya sunnah dan sebagian lagi yukta baru ya teranggap sebagai wajiban satu hal yang wajib dalam Islam meskipun bukan rukun Islam maka di paragraf ini disampaikan bahasanya Islam itu tidak sama dengan lima rukun Islam. Islam itu tidak sama dengan lima rukun Islam. Lima rukun Islam itu kewajiban-kewajiban besar dalam Islam, namun bukan keseluruhan Islam. Karena Islam tadi memuat ada yang rukun, ada yang wajib dan bukan rukun, dan ada yang hal-hal yang diperintahkan namun tidak wajib yaitu hal-hal yang hukumnya sunnah atau penyempurna maka orang yang e, sudah melakukan lima rukun Islam itu bukan berarti sudah melakukan seluruh Islam bukan karena Islam itu tidak sama dengan lima rukun Islam Nih, namun lima rukun Islam itu kewajiban yang penting dalam Islam Dan yang wajib eh, apa beda kewajiban eh, hal-hal yang wajib eh, dari kewajiban yang terkandung pada lima rukun Islam dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Perlu diketahui bahasanya rukun Islam itu adalah hal-hal yang wajib karena Islam. Hal yang wajib karena keislaman seseorang. Nih sehingga kita jumpai istilah misalnya haji yang wajib, haji yang pertama disebut haji Islam. Haji yang wajib karena keislaman seorang muslim. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang lain itu wajib karena faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain. Kalau yang wajib karena keislaman seseorang, yang asasi yang pokok adalah lima hal tersebut. Ya, kemudian bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima hal. Di dohir atau kemungkinan yang lebih mendekati dari kalimat ini artinya tidak sah keislaman seorang hamba kecuali dengan adanya lima hal ini. Karena jika sesuatu itu dibangun di atas sesuatu yang lain artinya sesuatu yang pertama itu tidak akan berdiri kecuali dengan adanya yang lain tersebut. Contohnya yang namanya arkanul bait. Ya, rukunnya rumah. Rukun itu sisi paling kuat. Dan biasanya yaitu bagian yang dicor itu ini bagian dicor itu sisi yang paling kuat dari rumah. Maka arkanul bait itu artinya rumah ini tidaklah eksis kecuali dengan adanya sisi-sisi tersebut. Ya, maka Bunil Islam ala Khomsin itu mengisyaratkan bahasanya lima hal ini ya, makna yang dohir yang mendekati lima hal ini jika ditinggalkan salah satunya Islam itu batal. Itu makna zahirnya. Makna zahir itu makna yang makna, kemungkinan makna yang paling kuat. Dan ini adalah wahada zahirun jaliyun. Dan satu hal yang jelas dan gamblang kalau untuk rukun yang pertama. Yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad hamba Allah dan utusannya. Maka siapa yang tidak punya rukun yang pertama ini dia bukan muslim. Dan itu harus diucapkan bagi orang yang mampu mengucapkannya. Lain hanya kalau orang itu orang yang bisu. Maka kalau untuk rukun yang pertama jelas. Jika tidak ada maka bukan muslim. Wadali kali anak kota watarat karena demikian banyak teks-teks syariat yang menunjukkan bahasanya seorang hamba tidak akan masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan dua kalimat syahadat. Walidhalika oleh karena itu warada fil hadis al-akhar terdapat dalam hadis yang lain aku diperintahkan untuk memerangi manusia nanti juga ini hadis di arba'in aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah Ya, berkaitan dengan kalimat annal abda la yadkhulu fi dinil islami illa bihataini syahadataini maka perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat tentang cara masuk Islam. Ini, hmm, ini ya. ya, di antara pendapat dalam ini adalah di sini. Ada pendapat yang baru saja kita baca. Non muslim itu cara satu-satunya untuk masuk Islam adalah mengikrarkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya non muslim itu sah masuk Islam dengan melakukan amal-amal khas Islam. Ini dengan melakukan amal-amal khas Islam. Misalnya sholat. Jika ada non muslim kemudian dia berwudu setelah itu ikut sholat ya dengan ikut sholat itu dia ya itu acara masuk Islamnya itu karena itu amal khas amal khas Islam ini pendapat yang kedua ini perlu diketahui itu adalah pendapat Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ini kalau Ibnu Taimiyah masuk Islam tidak harus ikrar syahadat ini seorang itu sudah sah masuk Islam dengan melakukan amal khas Islam. Ya, namun, uh, namun pendapat yang uh, yang paling kuat dalam masalah ini adalah ini pendapat yang pertama dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh sesaat. Bahasanya seorang manusia non muslim tidak akan masuk dalam agama Islam kecuali dengan ikrar dua kalimat syahadat. Nah itu maka ini rukun Islam yang pertama. Jika hilang, hilang keislaman. Ya, jika tidak ada dua kalimat syahadat, maka tidak ada keislaman. Untuk rukun yang kedua menegakkan sholat, maka apakah orang yang meninggalkan sholat batal imannya ataukah tidak? Ini hal yang diperselisihkan di antara para ulama fikih tiga imam madhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dan sejumlah yang banyak dari para kalangan tabi'in mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas tidaklah keluar dari agama Islam dan tidaklah dinilai orang yang kafir dengan hal tersebut dan mereka berdalil untuk mendalili pendapat ini dengan sejumlah nas di antaranya adalah sejumlah hadis yang menunjukkan bahasanya adanya sebagian orang yang masuk surga setelah mengucapkan syahadat la ilaha illallah tanpa ada keterangan kalau dia mengerjakan sholat. Namun pendalilan dengan hadis ini telah diberi jawaban. Jawaban untuk pendalilan dengan hadis tersebut adalah bahasanya yang dimaksudkan oleh hadis adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat Lantas dia meninggal dunia secara setelah mengucapkan dua kalimat syahadat mubasyaratan langsung. Ini dia non muslim baca dua kalimat syahadat habis selesai baca syahadat langsung meninggal. Nah itu yang dia maksudkan. Atau dia belum mengetahui kewajiban-kewajiban yang lain kemudian meninggal dalam keadaan demikian. Demikian juga mereka mendalili pendapatnya dengan hadis yang waroda terdapat dalam kitab Sunan. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang lima solat waktu, lima solat yang wajib. Yaitu siapa yang hafadha alaiha. Siapa yang merutinkan untuk mengerjakan sholat lima waktu maka dia memiliki cahaya bukti iman dan keselamatan pada hari kiamat. Adapun orang yang lam yuhafid alaiha tidak merutinkannya maka dia tidak punya cahaya, tidak punya bukti iman, tidak memiliki jaminan keselamatan pada hari kiamat. Demikianlah hadis dari Imam Ahmad, ya maka di catatan kaki berarti mengoreksi perkataan sesaat. Karena sesaat mengatakan waroda sunan. Kalau waroda sunan berarti ada empat kitab sunan. Di, di Tirmidhi, Abu Dawud, ini Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ternyata dari editor ini dicek tidak ada di empat kitab sunan. Malah adanya di Ahmad dan Darimi. <clears throat> Maka catatan kaki itu adalah koreksi untuk perkataan sesaat waroda visunan. Maka jawaban untuk pendalian dengan hadis ini bahasanya kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir adalah waman lam yuhafid alaiha. Itu mudroj Mudarat itu sisipan. Sisipan dia bukan perkataan Nabi, namun ada salah satu perawi bawahnya yang salah paham. Dikira itu perkataan Nabi, padahal itu perkataan gurunya. Perkataan gurunya misalnya dalam rangka menjelaskan hadis. Kalau dan bahkan pendapat yang mengatakan kafir mengatakan bahasanya lam takun lahu najatun tidak ada baginya jaminan keselamatan itu malah dalil untuk pendapat yang lain dalam masalah ini itu pendapat yang mengatakan kafirnya Ya, pendapat yang kedua dalam masalah ini orang yang tidak sholat karena malas adalah pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir bitarkiha karena tidak sholat. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Ishak ibn Rohuyah atau boleh juga dibaca Rohawai dan sejumlah tabiin dan dinukil dari sejumlah sahabat akwalun perkataan semacam Umar dan yang lainnya yang menguatkan pendapat ini. Wahai tahu dan nampaklah ma'aha kalau kita melihat nukilan dari sejumlah sahabat bahasanya nampaklah bahasanya mereka-mereka para sahabat berpandangan dengan pendapat ini yaitu kafirnya orang yang tidak sholat dan mereka mendalili pendapat ini dengan sejumlah nas di antara nas di antara teks syariat dalam masalah ini adalah firman Allah azza wa jalla tabu wa aqamu salata wa atawu zakah fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka bertobat, ya, menegakkan sholat dan membayar zakat, merekalah saudara kalian seagama. Maka baru saudara seagama manakala melakukan tiga hal. Tidak hanya ya, ya, dan salah satunya adalah menegakkan sholat. Demikian juga firman Allah Jalla wa'ala. Ma salakokum fi sakar. Pertanyaan ditujukan pada penghuni neraka. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Kalau penghuni neraka mengatakan, Lam naku minal musallin. Karena kami tidak sholat. Waminha teks syariat yang lainnya yang dijadikan dalil adalah mawaroda hadis yang waroda terdapat dalam hadis Jabir. Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Demikian juga dari Buraidah Nabi mengatakan Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum Pemisah antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, fakat kafara sungguh dia telah kafir. Kesimpulan ada dari dua pendapat ini tentang orang yang tidak sholat karena malas Eh, al-qaulu tsani lahu quwwatun wa wajahatun. Ini ya, pendapat yang kedua itu pendapat yang kuat dan terpandang. Dikarenakan pendapat ini adalah zahir hadis Jabir. yang eh, diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya baina rajuli wa baina syirki wal kufri pembatas antara seseorang dengan kemusikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Demikian juga hadis Buraidah yang terdapat dalam kitab Sunan. Ini kalau kitab Sunan maka ini di sini adalah tepat sebagaimana kata editor Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan di salah satu hadis ini juga hadis arba'in Rasul Amri al-Islamu ini, ini pokok perkara adalah Islam yaitu sahadat La ilaha illallah Kemudian tiangnya adalah salat Maka Nabi jadikan salat itu seperti tiangnya al-fustat Fustat itu tinda Yang tenda tersebut tidak akan tegak berdiri tanpa tiang itu. Seandainya tiang itu jatuh, maka robohlah tenda. Wakat waroda misludalika dan perkataan semacam itu terdapat dari sejumlah sahabat. Misalnya terdapat dari Umar Ibn Khattab radhiallahu anhu beliau mengatakan la fil islami liman taraka solata di antara sahabat yang menegaskan bahasanya meninggalkan sholat itu menghilangkan keislaman adalah Umar. Beliau mengatakan tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam, tidak ada saham sedikit pun dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat tidak punya saham dalam Islam sedikit pun. Perkataan Ali, Malam yusolli fahuwa kafir. Siapa yang tidak sholat ya kafir. Eh, kemudian perkataan tabiin Abdullah bin Syakik beliau mengatakan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi tidaklah berpandangan ada satu amal yang jika ditinggalkan itu menyebabkan kekafiran kecuali salat. Wahadaya dan ini menunjukkan kepada anda tentang betapa pentingnya sholat fardu. Dan berkenaan dengan pendapat yang mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan sholat ini, karena malas, karena aras-arasan dan yang lainnya itu kafir, ya, di dalamnya terdapat perselisihan parameter sholat yang ditinggalkan itu berapa sholat yang ditinggalkan yang menyebabkan kekafiran. Hmm, ada yang mengatakan dua sholat. Kalau untuk di, untuk sholat yang bisa dijamak, maka duhur asar, maghrib isya. Ini, kalau dia tidak bisa dijamak, ya tolak ukurnya satu sholat. Ini ada yang kemudian mengatakan ya, satu sholat secara sengaja tanpa melihat antara sholat yang bisa dijamak ataukah tidak. Hmm, ya, secara sengaja dia tinggalkan kewajiban sholat duhur. Ini, hmm, ini ya, hmm, ya, sampai waktunya habis dia tinggalkan. Nah, ini batal Islam. Ini dan di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Nisa Abdul Aziz Ibnu Bas rahimallahu taala. Nih kalau beliau cukup satu sholat untuk yang ditinggalkan secara sengaja akan membuat kafir orangnya. Kemudian pendapat yang ketiga, orang yang disebut meninggalkan sholat adalah orang yang meninggalkan semua sholat. Jadi total semuanya ditinggalkan. Kalau bolong-bolong masih muslim. Kalau bolong-bolong masih muslim. Namun kalau belas kata orang Jawa, belas sama sekali tidak sholat. Atau seandainya sholat, ini, itu terlalu sedikit sehingga seperti sama sekali tidak sholat. Lima tahun cuma pernah sholat sekali atau dua kali misalnya. Itu kan dari lima tahun, itu kan nggak ada apa-apanya kalau cuma lima tahun pernah sholat dua kali misalnya. Ini kan sama saja tidak ada. <clears throat> ya, maka ya, kalau sama sekali tidak sholat, nah itu yang ini nah itu yang batal imannya. Ini pendapat ya, saya Muhammad ibn Sholat al Uthaimin rahimallahu taala. Ya, dan ini pendapat yang lebih saya cenderungi dalam masalah ini. Tapi kalau masih bolong-bolong artinya ya, ye, ya, ye, ya sholat, ye, ya sholatnya cuma sholat Jumat misalnya. Selain sholat Jumat gak sholat. Atau ya kadang sholat kadang nggak gitu. <clears throat> kayak itu ye, belum batal keislamannya menurut uh, pendapat yang ketiga. Kemudian untuk rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Maka ada salah satu pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahasanya orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit yu'addu kufran dinilai batal keimanannya. Akan tetapi pendapat Jamahir ya, Jamahir itu lebih di atasnya jumhur. Jadi kalau jumhur mayoritas. Kalau ini lebih dari jumhur. Sehingga lawan dari Jamahir itu ya, kurang lebih segelintir ulama. Nah, bukan hanya lawan dari Jumhur, lawan dari Jamahir. Ya. Kalau lawan dari Jamahir berarti cuma segelintir ulama saja. Ya, biasa saya terjemahkan dengan jumhur yang banyak, mayoritas yang sangat banyak itu ya, biasa saya terjemahkan jamahir dengan mayoritas yang sangat banyak dari ulama mengatakan e, berpendapat tidak menjadikan orang yang tidak mau bayar zakat harta karena pelit tidak dijadikan sebagai orang kafir. Dan mereka pendapat jamahir untuk mendukung pendapatnya beralasan dengan warodat terdapat dalam hadis muslim Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang orang yang tidak bayar zakat dan hukumannya di mawakif di padang masyar pada hari kiamat. Nabi ceritakan bahasanya orang yang tidak membayar zakat unta padahal dia terkena kewajiban untuk bayar zakat unta. Adalah unta-unta yang dia miliki itu dibebani untuk nginjak dia dengan kakinya dan berputar seperti itu dan ini selama dia nunggu di padang mahsyar. Dan hari di padang mahsyar itu cuma satu hari. Yaumul hisab itu cuma satu hari. Dengan satu hari itu Allah selesaikan hisab seluruh jin dan manusia. Namun satu hari ketika itu 50 ribu tahun. Ini, ini, <clears throat> namun satu hari ketika itu 50 ribu tahun di dunia. Nah, 50 ribu tahun itu sudah Allah selesaikan hisap semua manusia dan semua jin. Nah, orang yang tidak bayar zakat dalam hal ini zakat onta, zakat onta, maka nanti yang lain nunggu antrian dia sudah dapat siksaan. Siksaannya unta yang dia miliki di dunia dihidupkan. Nisab unta itu kan lima minimal. Ini, iya, maka dia misalnya punya 10 onta. Iya, sepuluh 10 onta. Maka 10 onta itu jejer, baris. Iya, masing-masing unta onta ditugasi untuk nginjak orang itu. Diinjak-injak, nah nanti muter balik lagi ngantri nomor paling belakang. Kemudian unta nomor dua. Kemudian unta nomor tiga. Nanti di belakang. Nah. Sudah selesai 10 ya berarti balik lagi unta yang pertama dan seterusnya. Taduru alaihi. Unta itu muter. nih unta itu muter untuk nginjak-nginjak dia. Demikian selama seharian yang sehariannya adalah 50 ribu tahun. Thumayaro kemudian kata Nabi, kemudian dia akan melihat tempat kembalinya setelah itu boleh jadi surga, boleh jadi neraka. Ini nah, ada boleh jadi surga, boleh jadi neraka menunjukkan kalau orang yang tidak bayar zakat harta karena pelit itu tidak kafir. Karena ada ila jannatin, boleh jadi masuk surga. Fadzakar kemudian Nabi menyebutkan tentang orang yang tidak membayar zakat kambing. Bahasanya kambing itu akan menginjak dengan kakinya dan menanduknya dengan tanduknya. Jadi ditanduk dulu, terpelanting, ya, ditanduk dulu, kemudian terjengkang. Ya, setelah itu diinjak, ya, setelah itu kemudian muter. Nah, nanti kambing kedua demikian juga nanduk dulu, terus nginjak, muter baris di belakang. dan itu selama 50 ribu tahun lamanya. Sumaya obat dadalika kemudian setelah itu dia bisa melihat dan mengetahui tempat kembalinya boleh jadi surga, boleh jadi neraka. Sedang, dan Nabi menyebutkan orang yang tidak membayar zakat emas dan perak kulit badannya itu akan diluaskan Bihai sudimana yuhma bijildihi dia akan dibakar dengan kulitnya kemudian dia akan ya dibakar di sini yaitu dia disetrika dengan emas dan perak yang dia miliki selama seharian dan sehari ketika itu kadarnya adalah 50 ribu tahun. Sumaya ba'da dzalika setelah mendapatkan siksaan itu dia akan lihat tempat kembalinya ke surga ataukah neraka. Fadalah ada maka di sini dalil bahasanya yang benar orang yang tidak bayar zakat karena pelit bukan karena mengingkari kewajiban zakat. Tidaklah kafir namun tentu saja tidak mau bayar zakat itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian tentang <clears throat> rukun Islam haji. Maka terdapat alfadun sejumlah redaksi yang menunjukkan kalau orang tidak mau berangkat haji padahal dia terkena kewajiban ibadah haji itu kafir. Terdapat dari Umar bin khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan tentang orang yang mampu pergi haji namun tidak berangkat haji kata Umar mahum bi muslimin mereka itu bukan muslim catatan kaki dikeluarkan oleh Abdul Farid Ibnu Jauzi di kitabnya At-Tahqiq fi Ahadisil Khilaf dan Ibnu Hajar di At-Talkhis Al-Habir mengatakan diriatkan oleh Said bin Mansur dan Bayhaqi dari Umar bin Khattab Umar mengatakan Lakat hamam tu sungguh aku berkeinginan untuk mengutus sejumlah orang ke berbagai kota. Lantas mereka ini ditugasi untuk mengecek kulaman lahu jadaton semua orang yang punya harta. Jadah artinya harta. Walam Yahuda namun ternyata tidak mau berangkat haji. Maka dibebankan kepada mereka jizyah diperlakukan sebagai kafir dhimmi, suruh wajib bayar jizya Kata Umar, mahum bi muslimin, mahum bi muslimin. mereka itu bukan muslim, mereka itu bukan muslim. Itu redaksi dalam riwayat Sa'id bin Mansur. Walabdul Baihaqi sedangkan redaksi dalam riwayat Baihaqi Umar mengatakan liamut Yahudian. Orang yang kaya tidak mau berangkat haji, silakan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasranian atau mati sebagai Nasrani. Yakuluha sama maratin dan Umar mengatakannya sampai tiga kali. Maka zahir perkataan Umar ini menunjukkan ini, kalau menurut Umar orang kaya yang nggak mau berangkat haji itu kafir. Ya, karena pertama ya, mau dikasih beban jizyah diperlakukan sebagai kafir dimi. Yang kedua ditegaskan mahumpi muslimin atau redaksi yang lainnya, faksi yang lainnya, silahkan mati Yahudi atau jadi Nasrani saja. Lakin jumur ahli ilmi akan tetapi mayoritas para ulama diantaranya imam madhab yang empat Ala berpendapat bahasanya orang yang uh, tidak berhaji itu pendosa dan melakukan maksiat. Akan tapi tidak dinilai kafir bidalika karena tidak berhaji. Wahatul kaulu dan pendapat ini, pendapat jumur ini, la'allahu boleh jadi adalah lebih kuat dan lebih kuat karena tidak adanya dalil yang dinilai tegas Al-Mukafir menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan ibadah haji. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran bahasanya pemberi nasihat atau pencerama atau semacam al khotib seorang yang menyampaikan khutbah satu hal yang baik baginya untuk mendekatkan istilah-istilah syar'i kepada benak hadirin dengan memberikan contoh yang konkret. Semacam Nabi di sini beliau memisalkan de, rukun Islam dengan bangunan. Beliau misalkan Islam dengan bangunan. Dan lima kewajiban ini adalah arkannya, sisi yang paling kuat dari bangunan itu. Ya, maka Nabi adalah sebaik-baik guru dan di antara cara mengajar yang baik hal-hal yang abstrak itu disajikan kepada kepada audien dengan contoh dengan contoh yang konkret dengan contoh yang bisa uh, ditangkap. Ketika menyampaikan hal-hal yang abstrak, hal-hal yang teoritis terlalu terlalu abstrak maka dijelaskan dengan membuat permisalan dari hal-hal yang konkret. Kemudian hadis ini isyarat bahasa seorang itu jika melakukan salah satu dosa besar dan dia mati dalam keadaan belum bertobat tidak keluar dari Islam. Sebagaimana inilah pendapat semua ulamaul Islam menyelisihi aliran sesat yang disebut dengan wa'idiyah. Wa'idiyah itu aslinya mencakup khawarij dan mu'tazilah. Wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah makin namanya atful khas alal am. Maka Islam uh, eh, maka di sini menjelaskan bahasanya Islam dibangun di atas lima rukun ini. Maka ini dalil bahasanya seorang hamba jika dijumpai dari dirinya salah satu dosa besar maka dia tidak keluar dari Islam selama lima rukun Islam itu ada pada dirinya. Wahada yadulluka maka ini menunjukkan pada Anda bahasanya Islam dan iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Akan tetapi keimanan itu tidak hilang dengan maksiat. Ini. Ini. <clears throat> Dan yang dimaksud dengan keimanan itu tidak hilang dengan maksiat adalah yang dimaksudkan adalah maksiat-maksiat yang bukan pembatal iman. Jika ada yang bertanya kenapa kewajiban agama yang dimiakan banyak itu eh, eh, kewajiban agama itu demikian banyak, kenapa yang dikhususkan untuk Nabi sebutkan dalam hadis ini hanya lima saja, tanpa menyebutkan kewajiban-kewajiban agama yang lain? Maka jawabannya bahasanya al-af'al asyariyah perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan oleh syariat itu ada dua macam. Yang pertama, nawafil wal mustahabbat. Hal-hal yang hukumnya sunnah. Maka ini tidak disebutkan karena Islam tidak dibangun di atasnya. Islam tidak dibangun di atas di atasnya. Dia bukan eh, bukan bangunan eh, bukan pijakan dalam Islam. Karena tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, hal-hal yang wajib dan hal yang wajib ada dua macam. Kemudian, eh, wajib alal kifayah, wajibnya fardu kifayah. Jika ada sebagian orang yang telah melaksanakan, maka hukum wajib sudah gugur dari yang lain. maka kewajiban-kewajiban kifayah ini tidak disebutkan karena kewajiban kifayah itu tidaklah wajib atas semua orang. Kemudian yang kedua, hal ya, hal-hal yang wajib atas semua orang, nah inilah yang disebutkan dalam hadis tentang rukun Islam. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah termasuk hal yang penting. Namun secara hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Oleh karena itu tidak disebutkan di hadis ini. Demikian juga dakwah. Itu perkara yang penting namun ini wajib kifayah. Sehingga tidak disebutkan dalam hadis ini. Wa nama iktasara hanyalah Nabi mencukupkan diri dalam hadis ini menyebutkan al-wajibat al mutaayyina hal-hal yang wajibnya wajib ain. Kemudian dalam hadis ini kita jumpai inkisam, pembagian kewajiban. Ada kewajiban berkaitan dengan harta, contohnya membayar zakat. Ada kewajiban berkaitan, berkaitan dengan badan, contohnya menegakkan sholat. Dan ada yang kewajiban yang berkaitan dengan dua hal. Harta dan badan, contohnya haji. Dan ada kewajiban berupa ucapan, contohnya dua kalimat sahadat. Ya, kemudian hadis yang keempat, hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'udin radhiallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami wawasadikul masduku dan Nabi itu adalah seorang yang jujur perkataannya, benar perkataannya dan beliau itu adalah al-masduk, orang yang mendapatkan perkataan yang benar yaitu perkataan dan berita yang dibawa oleh malaikat. Perkataan dan ucapan yang berasal dan berita yang berasal dari wahyu. Nabi katakan sesungguhnya kalian itu penciptaannya terkumpul dalam e, perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian alaqah semisal itu yaitu 40 hari. Kemudian mudghah semisal itu yaitu 40 hari. Setelah 120 hari Thumma yursalul malaku. Dikirimlah malaikat. Kemudian malaikat akan meniupkan padanya aruh-aruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat ini diperintahkan untuk mencatat empat hal. Bikat birizkihi, mencatat tentang rizkinya, wa ajalihi, kapankah ajalnya, umurnya, wa amali dan bagaimanakah amalnya selama hidup di dunia. Dan yang keempat, statusnya syakiyin, orang yang celaka, calon penghuni neraka, atau sa'idin ataukah orang yang bahagia, calon penghuni surga. Maka demi Allah zat yang tiada sesembahan selain dirinya. Sungguh kalian itu beramal. Sungguh ada orang ya, di antara kalian ada orang yang beramal dengan amal penduduk surga. Sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta namun takdir mendahuluinya sehingga di akhir hidupnya dia beramal dengan amal penghuni neraka lantas dia masuk neraka dan ada salah satu kalian yang selama hidupnya beramal dengan amal penduduk neraka sehingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Facebook alil kitab namun takdir suratan takdir mendahuluinya sehingga di akhir hidupnya dia beramal dengan amal penduduk surga fayadkhuluha lantas dia masuk surga Rohal Bukhari penjelasannya hadis ini adalah hadis yang sahih disepakati kesahihannya karena seluruh umat itu meresponnya dengan penerimaan Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat istimewa lahu kodamun fil Islam Kodamun artinya dulu, kodim masuk Islamnya. Beliau masuk Islam ketika itu umat Islam baru beberapa gelintir saja. Beliau termasuk awal nas, manusia-manusia yang pertama masuk ke dalam Islam. Hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami. Ini adalah model periwayatan sahabat yang paling tinggi. Karena model periwayatan sahabat itu ada beberapa model. Ini ada lima. Ada lima, <clears throat> lima model. <clears throat> Yang pertama, sahabat menegaskan kalau mendengar langsung dari Nabi, semacam di sini mengatakan hadasana atau itu seperti di hadis niat. Atau syahadtu aku menyaksikan atau itu aku melihat Nabi demikian dan demikian. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang muhtamilah dimungkinkan kalau sahabat tersebut melihat langsung atau mendengar langsung. Ma'a diiringi dengan sahabat ini mengutip lafat kenabian bi hurufiha secara letterlek. Semacam ada kala sahabat mengatakan kala Rasulullah atau inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala atau annahu bahasanya Nabi fa'ala kada melakukan demikian dan demikian kesannya ada kemungkinan kalau sahabat ini melihat langsung tapi tidak tegas kalau itu melihat langsung Kemudian model perhatian yang ketiga, sahabat mengungkapkan perbuatan Nabi dengan penafsiran dari dirinya sendiri. Semacam sahabat mengatakan Rasulullah memerintahkan demikian, melarang demikian, memutuskan demikian. Maka kalau model yang ketiga ini lebih rendah daripada dua model sebelumnya. Kenapa lebih rendah? Karena sahabat ini menukil peristiwa kenabian bisiratin min ingdi dengan redaksi yang itu berasal dari kesimpulan beliau sendiri. Meskipun kita percaya dengan kesimpulan beliau, bahasanya beliau bukanlah orang yang salah paham. Ya, tapi secara posisi ya, tentu lebih rendah daripada dua model sebelumnya. Kemudian yang keempat, sahabat membawakan satu redaksi yang dimungkinkan kalau redaksi ini dinisbatkan selain kepada Nabi semacam mengucapkan kami diperintah demikian, kami dilarang demikian, kami diputusan demikian, termasuk sunnah demikian. Ini kan tidak tegas sunnah itu sunnah Nabi ataukah sunnah sah, sunnah khulafa wasyidin. Kami diperintah itu yang merintah Nabi ataukah khalifah. Kan tidak tegas. Wa mislu lafzi. Dan redaksi semacam ini yang benar itu bisa dinasabkan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya, li'annahu yaba'udu minas sahabati adalah satu hal yang jauh, mustahil. Sahabat yang mereka adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang demikian amanah. Menukil satu redaksi yang muhtamil bisa mengandung beberapa kemungkinan kemudian dinasabkan dan dinisbatkan kepada Nabi. Ya, tidak mungkin sahabat menipu dengan cara semacam itu. Mereka adalah orang-orang yang amanah. Kemudian model yang kelima, sahabat mengatakan, Kanu yaf'aluna, mereka para sahabat melakukan di masa Nabi SAW demikian dan demikian. Dan yang benar, lima macam model perlihatan sahabat ini semuanya adalah hujah. Kemudian Ibnu Mas'ud me melabeli Nabi bahwasanya Nabi itu sodik. Sodik artinya Nabi tidaklah pernah menginformasikan kecuali sesuatu yang benar yang mencocoki mafil hakikati realitanya fil waqi apa yang realita yang terjadi. Al-masduq artinya anaman akhbarahu sadiqun. Orang yang memberikan informasi infonya informannya Nabi itu sadiq. Orang-orang yang adalah orang atau makhluk yang jujur yaitu malaikat Jibril. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jujur perkataannya, Waqat ukhbira bi akhbarin sadiqatin. Dan beliau pun diberi informasi-informasi yang jujur. Informasi-informasi yang benar. Sehingga yang dimaksudkan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kocaahu Jibril Jibril itu datang pada Nabi Membawa informasi yang benar ya, Namun ada juga ulama yang menerjemahkan masduk Dengan yang dibenarkan jadi masduk itu ada dua pendapat tentang terjemahnya. Nah, yang tepat pendapat yang pertama yaitu orang yang mendapatkan informasi yang benar. Wakola ba'duhum namun ada ulama yang memaknai masduk dengan ananasa yusaddiqunahu. Bahasanya orang-orang itu membenarkan dan mempercayai apa yang Nabi katakan maka orang-orang yang mempercayai apa yang Nabi katakan kan min ahli iman jika mereka adalah orang yang beriman namun pendapat kedua ini lakin misluha dalam makna la yasihu namun pendapat yang kedua ini tidak tepat karena seandainya realitanya seperti itu maka bukan masduk namun musodak Sehingga yang benar adalah penerjemahan yang pertama. Wah ada dalil maka ini dalil bahasanya Nabi tidaklah menginformasikan kecuali sesuatu yang benar dan bahasanya informasi-informasi yang datang ke, dari kepada Nabi itu berasal dari Allah Azza wa Jalla dan itu adalah berita-berita yang benar. Kemudian inna ahadakum yujma'u khalquhu artinya semua manusia yakhuduna hadal hukmah mengalami hal ini wahadal wasfa dan mengalami gambaran ini yaitu dikumpulkanlah penciptaannya di perut ibunya 40 hari sebagai nutfah dan nutfah itu artinya setitik, uh, eh, setitik mani di mani itu disebut nutfah li'annaha bimathabatil qutrah karena seperti satu tetes air Ya, dalam bahasa Arab kita, kita jumpai ja'a dia datang wasya'ru dan rambut kepalanya itu i, bertetes air. I, dengan kata-kata yang satu akar kata dengan nutfah. Artinya ya taqataru minhu ma air bertetes-tetes dari rambut kepalanya karena selesai mandi. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasa nutfah yaitu satu tetes air mani ini tetap keadaannya demikian selama 40 hari. Wala ala dan boleh jadi satu nut nutfah itu takunu terjadi pada saat air mani membuai buaidoh sel telur. Ini li'annaha karena air mani itu tidaklah diam stabil kecuali bitalqih setelah melakukan pembuahan. Karena air mani sperma itu jika tidak terjadi talqih, tidak terjadi pembuahan fa'innaha tamutu. Maka sperma itu akan mati. Kemudian alaqah selama itu. Artinya penciptaan kalian sebagai alaka dalam bentuk alaka semisal itu yaitu 40 hari. Alaka artinya sepotong darah. Semisal itu artinya 40 hari seperti itu nutfah. Kemudian Thumma yakunu ahadu kemudian kalian yakni artinya yakunu fi awal khalqihi di awal penciptanya dia menjadi mudghah semisal itu yaitu yakni yaitu limut limuddati jangka waktu 40 hari. Dan mudra adalah sepotong daging. Nah, apakah jangka waktu jangka waktu ini adalah jangka waktu yang bersifat paten ataukah kurang lebih? 40 itu betul-betul 40 hari atau kurang lebih 40 hari bisa maju bisa mundur. Qad yazidul insanu qalilan ada maju sedikit atau kurang sedikit. Cuma ulama mengatakan wajib komitmen meyakini uh, ukuran itu sendiri. Ya, maka menurut jumhur ya karena Nabi mengatakan 40 ya sudah 40 sebagai satu angka yang pasti. Akan tetapi yang namanya kan 40 hari ya, ini hari itu ya, ini yang bisa geser itu di kata-kata harinya akan tetapi hari itu boleh jadi mengandung perselisihan karena kot yakunu hadat takhalluqu proses penciptaan tersebut boleh jadi awal hari atau akhir hari nih fi awali lailihi awal malam ataukah di akhir siang Nah, hari dimulai dari malam. Nah, ini awal harinya itu awal malam ataukah sudah sore berikutnya. Ya, maka nanti di situ boleh jadi ada pergeseran-pergeseran karena uh, karena perbedaan ini. Kemudian wahadal hadis sudah hadis sini dalil bahasa seorang itu ya tak kalah berubah mengalami perubahan selama 120 hari mengalami tiga fase dari nutfah kemudian